Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi Dalam kesempatan bagi hari ini kita akan selesaikan pembahasan seputar <clears throat> ya, muamalah maliyah atau hal-hal yang berkenaan dengan hal tersebut. Dan bab terakhirnya adalah hibah dan atiyah. Apakah sudah selesai kan? Qala al-musannifu hafizallahu taala babun fi ahkamil hibati wal atiyah. Bab hukum-hukum seputar hibah dan pemberian. Hibah adalah at bentuk berbuat baik atau bentuk berdonasi min jaizi tasarruf yang dilakukan oleh orang yang boleh bertransaksi fi hayatihi ketika dia masih hidup li ghairihi diberikan kepada orang lain malin maklumin dengan harta yang jelas ya, maka ini adalah bentuk akad tabarok yaitu akad e, sepihak kata tabar itu ada sedekah, ada hadiah, ada wakaf. Ini adalah akad tabarok. Ya, di sana tidak ada kompensasi karena cuma satu pihak saja. Lain hanya dengan jual beli, sewa menyewa yang merupakan akad muawadat. Sana ada serah terima menyerahkan ini dan menerima itu dan yang boleh melakukannya adalah jaisu tasarruf orang yang boleh bertransaksi <clears throat> yaitu orang yang balik berakal dan rasyid dan punya kemampuan, punya kecerdasan untuk bertransaksi fi hayatihi ketika dia masih hidup masih sehat lain halnya dengan wasiat lain hanya dengan wasiat jika saya meninggal dunia maka saya berikan kepada si A harta ini kepada orang lain bima maklumin dengan besaran harta yang jelas dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi hadiah dan menerima hadiah, memberi dan diberi. Oleh karena itu hibah dan hadiah di antara ajaran Nabi yang murahab fiha disukai. Lima yatarotab alaih minal masalah karena terdapat banyak maslahat dampak dari kegiatan ini. Di antara maslahatnya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Tidaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Ya, di sini diat kelima Malik dalam Muwatta dan Al Bukhari di Adabul Mufrad. Dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya. Maka Nabi di antara ajaran Nabi adalah membalas hadiah orang yang memberi hadiah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dalam kalian saling memberikan hadiah karena hadiah itu menghilangkan sekhimah ganjalan hati." Kemudian talzamul hibatu idza qabidaha al mahubulahu biidnil wahibi maka akad hibah itu menjadi akad lazim akad mengikat yang tidak bisa dibatalkan kapan jika benda yang dihadiahkan telah diterima oleh orang yang diberi hadiah dan dia menerimanya seizin al-wahib si pemberi hadiah. Ya, maka sebelum terjadi serah terima barang, akad hibah itu tidak bersifat mengikat, artinya boleh dibatalkan. Jadi ya, kalau sekedar menjanjikan ya, pekan depan akan saya beri engkau hadiah buku yang bagus. Ya, dan setelah itu tidak jadi maka tidak apa-apa eh, yang tidak boleh diralat yang tidak boleh diralat adalah manakala eh, hadiahnya telah diserahkan telah dipegang oleh orang tersebut seizin pemberi hadiah maka nyakatnya sudah akad lazim bersifat mengikat tidak boleh dibatalkan Maka sekedar ada kesepakatan untuk memberi hadiah dan menerima hadiah itu belum menyebabkan satu transaksi itu bersifat transaksi hibah bersifat mengikat. Sebagaimana jual beli sekedar deal itu belum bersifat mengikat baru bersifat mengikat ketika terjadi perpisahan majelis setelah Eh, berpisah dari antara penjual dan pembeli berpisah meninggalkan tempat transaksi. Amma qabla al-qabdi adapun sebelum terjadi serah terima barang yang dihibahkan maka boleh bagi pemberi untuk arujuk membatalkan. Dalilnya hadis Aisyah radhiallahu anha maksudnya Abu Bakar memberikan kepada Aisyah hasil panen 20 wasak dari hartanya Abu Bakar yang berada di satu bagian satu daerah di Madinah namanya Al-Aliyah tatkala Abu Bakar sakit, Abu Bakar mengatakan pada putrinya, "Wahai putriku, dulu kuserahkan padamu hasil panen 20 wasak." Seandainya engkau telah eh, me, eh, telah mengambilnya dan menerimanya, karena laki maka itu adalah milikmu. Tapi jika belum fa inna huwa al yaum maka hari ini harta tersebut statusnya adalah harta ahli waris. Maka bagikanlah itu bersama ahli waris yang lain ala kitabillah sesuai dengan aturan Allah. maka e, karena belum diterima dan belum diambil oleh Aisyah maka Abu Bakar meralat hibahnya jadi dalil bolehnya e, membatalkan dan meralat hibah asalkan barangnya belum diambil belum diterima oleh orang yang diberi. Eh, ini diatkan oleh Akhrajahu Al-Baihaqi ini, ini diatkan oleh Al-Baihaqi dan perlu diketahui bahasanya uh, riwayat ini jadikan dalil oleh jumhur oleh mayoritas para ulama fikih untuk mengatakan bahasanya perintah samarata dalam hibah dan pemberian kepada anak itu mustahab dan tidak wajib. Dalilnya karena Abu Bakar memberikan hadiah kepada Aisyah tanpa yang lain. Maka larangan melebihkan satu anak dalam hibah daripada anak yang lain dimaknai oleh jumhur ulama kecuali Hanabilah kecuali Imam Ahmad dengan makna larangan makruh. Sarifnya dalil yang membelokkannya adalah hibahnya Abu Bakar kepada Aisyah. Ya, jika e, barang hibah itu di tangan orang yang diberi hibah, statusnya adalah barang titipan atau barang pinjaman, lantas dihibahkan maka dengan tuhu langgengnya barang tersebut di tangan orang itu sudah cukup sebagai ganti dari serah terima ya, ketika saya titip barang kepada si A atau A pinjam barang kepada saya kemudian saya hibahkan maka tidak perlu ada serah terima formalitas ya tidak perlu ada serah terima formalitas ini saya pulangkan ah, terserah terima hibah ya sudah di situ itu berarti sudah kobet itu sudah biarkan saja itu barang itu di situ dan itu berarti telah terjadi serah terima kemudian sah menghibahkan piutang kepada orang yang berhutang Wiyuta berdalika dan hal tersebut hibah di sini nilainya adalah ibra pemutihan hutang. Maka ketika saya punya piutang di tempatnya A, boleh saja saya hibahkan piutang itu untuk Anda. Kemudian realitanya gimana? Nilai realitanya nilai, nilai realitanya, realitanya adalah ibrok itu sah dan nilai realitanya adalah pemutihan utang. Kemudian wayajuzu hibatu kulima tajuzu bayuhu. Boleh menghibahkan semua yang boleh dijual. Maka semua yang tidak boleh dijual tidak boleh dihibahkan. Tidak boleh menjual khamar berarti tidak boleh menghibahkan khamar tidak boleh menjual alat musik maka tidak boleh menghibahkan alat musik dan seterusnya dan tidaklah sah hibah yang dikaitkan dengan syarat di masa depan misalnya jika terjadi demikian maka saya berikan pada anda hibah ini dan itu jika minggu depan hujan turun, nah, maka saya akan berikan pada anda ini dan itu. Kemudian tidaklah sah hibah yang bersifat sementara. Semacam seorang mengatakan, kuhibahkan kepada anda barang ini selama satu bulan atau satu tahun. Karena hibah itu tamlikun lil aini, pemindahan kepemilikan terhadap benda. Itu karakter hibah. Oleh karena itu karena sifat transaksi hibah itu adalah tamlik, pemindahan kepemilikan, maka hibah tidak menerima taukid sementara. Contohnya sebagaimana jual beli itu tidak boleh sementara. Ini saya jual sementara. Akan tapi eh, dikecualikan dari larangan at-ta'liq bersyarat ta'liqul hibah bil mauti mensyaratkan dan mengkaitkan hibah dengan kematian. Maka jika seorang mengatakan jika aku meninggal dunia, aku hibahkan pada Anda demikian dan demikian. Maka ini boleh. Kenapa? Karena hakikatnya jadi wasiat. Watakun wasiatan itu statusnya adalah wasiat harta ta'khudu ahkamaha berlaku baginya ketentuan-ketentuan wasiat. Itu boleh maksimal nilainya adalah sepertiga dari total harta yang dia miliki. Kemudian tidak boleh bagi orang tua untuk menghibahkan untuk sebagian anaknya dan tidak memberi hibah dan membiarkan yaitu tidak memberi hibah sama sekali sebagian yang lain atau lebih mengunggulkan sebagian anak atas yang lain dalam hibah apa bedanya kalau tadi si A dikasih B enggak dikasih ini A B dikasih A lebih banyak daripada B dua-duanya tidak boleh bal yajibu alai al adlu bainahum bahkan wajib atasnya atas orang tua untuk adil di antara mereka dan bentuk adil dalam hal ini adalah taswiyah sama rata sebagian anak dengan sebagian yang lain. <clears throat> Berdasarkan hadis An-Nu'man bin Bashir, <clears throat> sesungguhnya bapaknya itu Bashir datang membawa <clears throat> datang bihi dengan membawa Nu'man kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala Basir memberikan pemberian kepada Nu'man tujuannya liyushida alaiha an-nabiyyu supaya Nabi jadi saksi transaksi hibah antara Bashir dengan Nu'man lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku lu walatika nahalta mislahada apakah semua anakmu kau beri pemberian yang sama semacam ini dan pemberiannya adalah budak. Pemberiannya ketika itu adalah budak. Apakah budak itu semua anak mungkau kasih budak ataukah cuma Nu'man saja? Maka Bashir mengatakan tidak. Maka Nabi saw Alaihi mengatakan Ar arjihu ralat batalkan ibahmu. Kemudian Nabi saw Alaihi mengatakan Ittaqullah wa'dilu baina awladikum Bertakwalah kalian pada Allah dan bersikaplah adil di antara anak-anakmu mutafakun alaih. Maka di sini dalil wajibnya adil di antara anak dalam pemberian dan hukumnya haram e, menjadi saksi dalam pengkhususan sebagian anak tanpa yang lain atau pengunggulan sebagian anak dan persaksian ini haram baik tahamul ataupun ada tahamul ada tahamul dalam persaksian artinya menyaksikan peristiwa ada artinya menceritakan di pengadilan atau di hadapan hakim atau yang lain e, eh, tahamul syahadah dalam hal ini ini ada akad hibah bapak untuk anak saya hadir di situ menjadi saksi ini namanya tahamul syahada kemudian ada masalah ada masalah persaksian saya diperlukan saya diminta untuk ngomong betul telah terjadi transaksi hibah di depan pengadilan atau yang lain nah, itu namanya adau syahadah <clears throat> Maka tidak boleh menjadi saksi baik tahamul ataupun ada in alimadalik jika tahu kalau itu adalah pemberian untuk anak yang tidak adil. Ya, maka di, di sini uh, maka dalam masalah ini penulis mengacu pada pendapat Hanabila yang mengatakan bahwasanya adil dalam pemberian e, antar anak satu dengan yang lain tidak ada yang diunggulkan atau diberi tanpa yang lain ini hukumnya wajib hukumnya wajib oleh karena itu haram jadi saksi yang tadi telah kita sampaikan ada pendapat yang lainnya itu pendapat jumhur ahlul ilm jumhur ulama yang menilai bahasanya itu hukumnya sunnah hukumnya tidak wajib eh, apa yang membelokkan eh, iktilu baina auladikum ada perintah adil di antara anakmu ya yang hukum asal perintah adalah wajib maka oleh jumhur itu dimaknai dengan perintah anjuran berdasarkan tadi riwayat Abu Bakar yang memberikan hadiah khusus untuk Aisyah tanpa anak-anak Abu Bakar yang lain. Ya, uh, lain hanya dengan tadi uh, <clears throat> jumhur ulama menilai bahasanya mengunggulkan satu anak dengan yang lain dalam hibah adalah makro. Di antaranya adalah Syafi'iyah. Di sini Syafi'iyah e, mengatakan <clears throat> wa yukrahu at-tafdilu fil atiyatil furu'i walahu ahfadan maka hukumnya mengunggulkan melebihkan pemberian untuk furu' untuk furu' walau ahfadan meskipun cucu maka masalah adil dalam pemberian terhadap anak dalam ini berlaku juga untuk cucu dan untuk cicit hmm. kalau kita katakan haram harus semuanya harus dikasih ya, maka ini bukan hanya aturannya bukan hanya untuk anak namun juga auladikum termasuk aulad adalah cucu itaqullah wa'dilu baina auladikum bersikaplah adilah di antara aulad kalian di antara walad kalian dan dalam bahasa syariat walad itu termasuk cucu ya, maka ya kalau dengan pendapat mengacu pada madhab Imam Ahmad ya kalau ngasih cucu ini semua cucu harus dikasih ini, ngasih ini dikasih satu kaleng roti ya semuanya harus satu kaleng roti semua ya. <clears throat> maka ini ya ini cucunya datang ini dikasih duit eh, sepuluh ribu atau Mau semuanya nanti dikasih sepuluh ribu. Nah, tidak boleh sepuluh ribu, yang sana lima ribu, yang itu yang kecil seribu aja. <clears throat> Ya, uh, oleh karena itu maka di sini ditegaskan ini makro hukumnya, ini pandangan Syafi'iyah makro melebihkan pemberian untuk furo meskipun itu untuk cucu dan disampaikan bahasanya makro itu indal istiwa ketika sama dalam hajatnya sama dalam punya utang dan eh, sama dalam kualitas agamanya kesalehannya bagusnya agamanya ataukah sedikitnya agamanya sama dalam kualitas baktinya wa ila falakarohata jika beda ini lebih berbakti daripada itu maka ini dikasih pemberian lebih banyak daripada itu kata Syafi'iyah tidak makro kata Syafi'iyah tidak makro oh, jika ini lebih bagus agamanya daripada itu ini kalau dikasih nanti dipakai untuk amal saleh. kalau itu nanti untuk jajan-jajan saja untuk makan-makan untuk uh, untuk traveling untuk macam-macam nah, kalau ini untuk uh, pergi untuk ngaji dan sebagainya beli kitab dan teman-temannya maka ini dikasih lebih banyak daripada yang itu tidak makruh yang Syafi'i. Ya. Wa ala dalika yuhmal tafdilu sahabati ba'da auladihim. Dan itulah makna sikap sebagian sahabat yang melebihkan sebagian anaknya daripada yang lain. Contohnya As-Siddiq radhiallahu anhu yang melebihkan Aisyah daripada anaknya yang lain dalam pemberian. Demikian juga Umar bin Khattab radhiallahu anhu yang lebih melebihkan anaknya yang namanya Ashim daripada yang lain. Demikian juga Abdullah bin Umar yang mengunggulkan sebagian anaknya atas yang lain. Maka di sini dijumpai bahasanya kata Syafi'iyah perintah i'tilu baina auladikum itu tidak wajib dalilnya syarifnya adalah sahabat dan sahabat yang disebutkan ada tiga sahabat Abu Bakar, Umar, kemudian Abdullah bin Umar. Dan tadi telah kita baca uh, Mbak hadis Abu Bakar yang dimaksudkan. Nabi eh, Abu Bakar melebihkan Aisyah dengan pemberian hasil panen yang ada di daerah Alia yang tidak di, dan ini tidak diberikan kepada anak-anaknya Abu Bakar yang lain dan itu ya, melihat ini maka alasan jumur yang mengatakan tidak sampai wajib adil di antara anak namun mustahab adalah alasan yang cukup kuat atau alasan yang kuat kemudian kembali ke mulakhas al-fiqhi dan jika seorang telah memberikan hibah dan orang yang diberi telah menerimanya haram baginya membatalkan transaksi hibah dan menariknya dari orang tersebut dasarkan hadis Ibnu Abbas marfu'an Nabi mengatakan Al-Aid orang yang meralat hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian dia eh, menarik dan menjilati muntahannya fadalla dan maka hadis ini dalil haramnya membatalkan hibah kecuali yang dikecualikan oleh syariat yaitu bapak maka bapak boleh membatalkan hibah yang dia berikan kepada anaknya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak halal bagi seseorang untuk memberikan pemberian kemudian dia ralat dia batalkan kecuali walid bapak dalam apa yang dia berikan kepada anaknya diatkan khamsa wasahab sahab at-tirmidzi dan hukum ini khusus untuk bapak dan tidak berlaku untuk ibu kecuali yang di, di sini tadi kalimatnya ila mastasnahu syari wa abu wahwal abu tidak dikatakan wahwa al-walidani atau wahwal al-abawani namun wahwal abu ya, ini berangkat dari asumsi bahwasanya nafkah itu ini adalah duitnya bapak maka yang punya duit adalah bapak yang ngasih adalah bapak ya, maka ya, yang punya hak untuk membatalkan juga bapak. Khusus bapak tanpa ibu. Ya gimana solusi untuk ibu? Ya ngomong ke bapak. Nah. <laughs> Tinggal ngomong ke bapak. Pak dikalat aja pak, dibatalkan aja. <laughs> Nah, maka di sini kita jumpai pendapat yang dipilih oleh penulis bahasanya membatalkan menarik hibah itu hukumnya haram. Beliau menegaskan tadi haruma alaihi arujuu. mm <clears throat> Ya, ini pendapat yang dipilih oleh penulis dan ada pendapat yang lain yang mengatakan bahasanya hukumnya adalah makruh. Tidak sampai derajat haram. Ya, kita kan saya bacakan eh, pendapat Syafi'iyah dalam masalah ini. Tidak diperbolehkan membatalkan hibah setelah Ya, terjadi serah terima yang diakui yang sah ila fi mas'alatin wahidah kecuali dalam satu masalah ya, ada boleh terjadi pembatalan hibah yaitu jika wahib pemberi hadiah adalah aslan adalah usul bapak kakek dan seterusnya kalau di sini katakan aban wa uman wa in ala, bapak, ibu dan seterusnya ke atas. Wakana lahu dan yang diberi adalah far'an adalah furu' yaitu anak laki-laki, anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Eh, namun ada syarat. Syarat bolehnya al-usul membatalkan hibah yang dia berikan kepada farak itu ada empat syarat menurut Syafi'iyah. Bapak boleh membatalkan hibahnya kepada anak atau kakek boleh membatalkan hibahnya kepada cucu itu bolehnya dengan empat syarat. Yang pertama adalah Farah atau anak dan seterusnya ke bawah tadi Bukalah budak Ya, kalau ya, kalau kemudian kalau budak berarti tidak boleh. Kenapa? Karena hibahnya itu telah jadi milik sayyidnya, milik orang lain, milik si pemilik budak. Syarat yang kedua eh, Allah takuna adainin. hibah tersebut bikalah hibah utang Kalau hibahnya adalah hibah hutang dalam artian pemutihan utang. Nih, maka bapak tidak boleh membatalkan hibahnya maka ada bapak ngutangi anaknya setelah itu ada hibah hibahnya hibah hutang hibah hutang Dari hibah hutang tadi sama dengan pemutihan utang nah ini tidak bisa di tidak bisa dibatalkan li'annaha karena hibah piutang itu adalah pemutihan utang dan pemutihan utang tidak mungkin dibatalkan setelah dihilangkan. Kemudian syarat yang ketiga belum hilang kepemilikan si furu' dengan menjual atau menghibahkan barang tersebut atau yang lain. Ini dihibahkan pada anak, sama anak sudah dijual. Kalau sama anak sudah dijual, maka bapak tidak boleh membatalkan hibahnya. Ini, tidak boleh membatalkan hibahnya. Artinya nanti dia harus cari siapa yang beli kemudian dibatalkan transaksinya tidak boleh Kemudian syarat yang keempat, ala yata'allaqa bi haqqun lazim. Tidaklah melekat kepadanya satu kewajiban. Misalnya jadi barang jaminan. Contohnya barang jaminan, barang yang dihibahkan oleh si bapak sama anak dijadikan sebagai agunan utang. Itu tidak boleh di e, diralat eh, dan tidak boleh dibatalkan. Nah, kenapa kemudian uh, kenapa hibahnya bapak atau hibahnya uh, hibahnya bapak itu boleh dibatalkan? Ini satu-satunya yang boleh dibatalkan. Maka dalam ini usul itu mendapatkan pengkhususan semacam ini karena tidak adanya tuhmah, karena tidak adanya kecurigaan. Maka bisa dipastikan normalnya kondisi normalnya dia tidak akan membatalkan hibah kecuali ada kebutuhan atau ada satu maslahat. Karena asumsi bahwasanya usul itu punya syafaqah sayang yang luar biasa pada anaknya atau ya, anaknya atau cucunya. Maka dia tidaklah melakukan pembatalan kecuali ada maslahat yang dia nilai lebih besar daripada ya, tidak dibatalkan. Dan pembatalan tadi eh, dan bo bolehnya bolehnya bapak membatalkan hibah itu di menurut Syafi'i adalah boleh ma'al karohah. ini adalah boleh yang makro Illa li kecuali jika ada udur maka nanti makrohnya hilang. Contoh udurnya anaknya durhaka atau anaknya menggunakan hibah tersebut untuk maksiat ini dikasih hibah motor untuk pacaran nah, maka bapak kemudian narik pemberian motornya ya, pemberian motor pada anak dibatalkan dan ditarik oleh orang oleh bapaknya dan di sini boleh tanpa makruh karena ada alasan jika tidak ada alasan maka menurut Syafi'iyah itu boleh ma'al karohah boleh tapi makruh Nah, tadi pengecualiannya itu cuma uh, uh, pembatalan hibah dari usul kepada furu. Di sini katakan ini menyelisih Hanafiyah. Fi juz'u indahum arujuk li ghail asal menyelisih madhab Hanafi kalau Hanafi bukan usul pun boleh melakukan pembatalan pembatalan hibah Nah maka hukum e, pembatalan tadi di perselisihan kalau di buku ini cuma dikatakan la juz tidak ditegaskan apakah haram namun ala kulli hal ada perselisihan ulama tentang hukum pembatalan ada yang menilai hukumnya haram sebagaimana pendapat yang dipilih oleh penulis Malakhas Al-Fiqhi dan ada yang menilai hukumnya adalah makruh ya, dan di antara di antara yang mengatakan hukumnya makruh adalah An Nawawi di judul bab Riyadhus Salihin. Dia mengatakan makruh hukumnya uh, seorang yang uh, membatalkan meralat pemberian. Alasan yang mengharamkan adalah hadis yang tadi telah kita baca orang yang meralat hibahnya seperti anjing muntah kemudian menjelati muntahannya. Maka ini menunjukkan ini satu hal yang jelek menunjukkan itu haram. Alasan ulama yang memakruhkan Nabi permisalkan orang yang orang manusia yang membatalkan hibahnya Nabi permisalkan dengan anjing yang menjelati muntahannya lalu apa hukum anjing menjelati muntahannya apa hukum anjing menjelati muntahannya haramkah bagi anjing haramkah bagi anjing menjilati muntahannya haram tidak nah kalau itu haram oh berarti orang yang meralat hibahnya berarti dia melakukan haram kan ini sama di diserupakan. Ini ini ini pas dikatakan haram kalau kita katakan haram bagi seekor anjing untuk menjelati muntahannya. Maka kata ulama yang mengatakan makruh, ndak ndak haram. ndak haram bagi anjing menjelati muntahannya. Tentu satu hal yang jelek, satu hal yang buruk. nih tidak haram namun buruk apa itu makro ya. tidak haram tapi buruk dan jelek itu makro berarti membatalkan uh, hibah itu makro itu logika ulama yang mengatakan hukumnya makro Kemudian kama lil walid sebagaimana boleh bagi bapak untuk mengambil dan memiliki harta anaknya dengan catatan mala yadul al walada selama pengambilan tersebut tidak memberikan madarat kepada anak dan yang kedua eh, barang tersebut layah tajuhu tidak dibutuhkan oleh si anak syarat yang ketiga eh, dia tidak mengambil milik anak si A untuk diberikan pada anak B Ya, namun dia ambil e, harta milik anaknya A untuk dia pakai sendiri. Berdasarkan hadis Aisyah radhiallahu anha, sesungguhnya ya, perkara yang paling enak yang kalian makan adalah dari jerih payah kalian. Dan sungguh anak kalian adalah hasil jerih payah kalian. Diatkan oleh At-Tirmidzi, dinilai Hasan oleh At-Tirmidzi dan juga diatkan oleh yang lain. Walahu dan hadis ini memiliki syawahid sejumlah pendukung dalil-dalil pendukung yang menunjukkan secara total analil walid bahasanya boleh bagi bapak untuk mengambil dan memiliki dan memakan harta anaknya dengan syarat malla yadur al walada selama tidak berikan madarat kepada anak dan yang kedua wala ta'alaqa hajatihi barang tersebut tidak menjadi hajat kebutuhan anaknya. Kalau anaknya punya motor, motornya untuk kerja, untuk berangkat kerja, tidak ah, boleh. Tidak ya, boleh diambil sama bapaknya. Tapi anak ini punya motor pribadi, nganggur. Ya. Cuma motor serep, ya. kalau uh, yang lain bocor, apa-apa, nah ini dipakai. Nah, kalau tidak, ya ini paling-paling cuma dipanas-panasin aja, cuma untuk muter-muter deket-deket karena ada motor sendiri untuk kerja ya, terus ada motor sendiri maka boleh bagi bapaknya untuk bawa pulang motor nganggur punya anaknya ini dan memilikinya dan memilikinya mengambilnya dan memilikinya satu hal yang boleh kenapa karena layadu al walad itu tidak memberikan madarat pada anak karena bukan motor kerja yang diambil, motor nganggur, motor serap. Nah, iya. dan itu bukan kebutuhan anak, bukan kebutuhan si anak. Bahkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta wa malika li abika, engkau dan hartamu li abika, yak tadi menunjukkan ibahati nafsihi li abihi ka ibahati malihi mubahnya diri si anak untuk bapaknya sebagaimana mubahnya hartanya ya, ya maka uh, di sini kita jumpai faedah apa makna lam di uh, li abika ini. maka kata sa'sale e, kata penulis sa'sale Fauzan lam di sini lam ibahah. Lam di sini lam ibah bukan lam tamlik. Namun lam lam ibahah, bukan lam tamlik. Li abika di sini artinya mubah bagi bapakmu. Mubah bagi bapakmu, bukan bukan milik bapakmu namun mubah bagi bapakmu. Dan mubahnya mubah bersyarat Nah, antali abika engkau adalah mubah bagi bapakmu. Itu maknanya apa? Yajibu alal walad ayakhduma abahu binafsihi. Engkau itu adalah mubah bagi bapakmu. Itu artinya wajib bagi anak untuk melayani bapaknya dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang langsung berkhidmat kepada ayahnya dan tidak Eh, tidak nyuruh orang lain, tidak nyuruh pembantunya atau yang lain. Bapaknya perlu diambilkan teh, ya, anaknya sendiri yang ya, bapaknya perlu kemudian dibuatkan teh, ah, dia sendiri yang buat. Dia tidak nyuruh pembantunya. Namun dia sendiri yang eh, yang memberikan pelayanan wayak wayakdilahu hawaijahu dan menunaikan apa yang jadi hajat bapaknya. Demikian juga ya, malu kali abika ya, hartamu wahai anak itu mubah untuk ya, untuk bapakmu. Mubah untuk bapakmu. Ya, ya ini e, keadaannya seperti itu. Berarti boleh bagi si bapak untuk mengambil harta anaknya. Namun lesalil wali tidak boleh bagi bagi si bapak untuk ia temalak memiliki harta anak manakala itu ya duruhu memberikan madarat pada anak atau bihajatu atau itu menjadi melekat padanya hajatnya si anak menimbang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la darara tidak boleh melakukan hal yang berbahaya membahayakan dan merugikan orang lain dan hukum ini khusus juga untuk bapak di antara hikmahnya ya, di antara hikmahnya supaya tindakan tersebut adalah tindakan yang logis karena bapak lebih sebagai laki-laki lebih mengutamakan ya, akal sehat dan bukan perasaan kalau ini dibuka lebar untuk ibu, eh, maka ibu sebagai seorang perempuan eh, pas cenderung dan emosi dan seterusnya, pas sedang eh, baper dan sebagainya, nanti dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas karena larut dengan emosi dan perasaan. Maka syariat mengkaitkannya dengan al-walid ya, syariat mengkaitkannya dengan al-ab dengan hikmah agar hal ini logis ya, jadi bapak yang boleh mengambil dan e, mengambil hartanya anak hanya bapak tidak boleh ibu ya, dan ini diantara hikmahnya ya ngambilnya itu logis perlu ya, ya perlu uh, itu nganggur ditimba ya. kalau tuh kan ini dibuka juga untuk ibu boleh jadi dengan perasaannya dia akan ya, mengambil hal-hal yang seharusnya tidak diambil. Kemudian tidak boleh bagi anak nagih utang sama bapaknya. Ini, nagih utang sama bapaknya. Ini bapaknya uh, utang sama dia, le pinjami bapak duit 10 juta. Tidak boleh bapaknya, tidak boleh anak itu nagih. Ya kalau bapaknya ingat mau bayar ya diterima, nggak ingat ya sudah diam Ingat ya syukur alhamdulillah, ah, nggak ingat ya sudah biarin. Tidak boleh nagih utang sama bapak. Tapi kalau bapak sama anak boleh nagih utang. Anaknya utang sama bapaknya dan bapaknya Mana cicilannya? Ah, itu boleh. Nah. Tapi sama bapaknya tidak boleh. Eh, anak sama bapak tidak boleh. <clears throat> bapak sama anak boleh. Oleh karena itu tadi kita jumpai uh, ada hibah hibah piutang sama anak. Ya, yang tadi syarat tidak boleh ada eh, apa, pembatalan hibah. diantaranya syaratnya adalah manakala Eh, orang tua ngasih hibah piutang ini tidak boleh diralat ini boleh jadi anak utang sama bapaknya ini, maka anak wajib bayar ini, kalau kemudian orang tuanya kemudian menghibahkan piutang nah, lain lagi masalahnya atau semacam itu mutalabati abih bidainin menagih utang sama bapaknya atau yang lain Li'anna rajulan karena ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia sambil bawa bapaknya yak yaqtadihi dainan alaihi dan dia nagih utang sama bapaknya tersebut. Bapaknya nggak bayar-bayar dibawa ke tempatnya Nabi. Bapaknya ditagih nggak bayar-bayar. Ayo Pak ke tempatnya beliau. Ah. Lantas ketika dia depan Nabi saw Nabi ngasih respon, antara malu kali abika dirimu dan hartamu itu mubah bagi bapakmu. Fadalla maka di sini dalil bahasanya tidak boleh bagi anak nagih utang sama bapaknya. Tapi kalau bapak mertuanya boleh. Nah, ini bapak ini bapak kandung. Nah, bapak ini bapak kandung. Kalau bapak mertuanya boleh ditagih utangnya. Nah, kecuali jika yang utangi itu istri misalnya dia ngutangi bapaknya dia dia, dia juga nggak boleh nagih eh, bapaknya tapi kalau pinjamnya sama anak menantu nah, nah, boleh saja ditagih diingatkan pak kayaknya dulu pernah punya utang ah, meskipun nggak harus belak-belakan bagaimana uh, sama orang lain Waqad qala ta'ala dan Allah ta'ala berfirman wabil walidaini ihsana berbuat baiklah kepada orang tua. Maka Allah Subhanahu memerintahkan berbuat baik kepada walidain pada dua orang tua dan di antara berbuat baik pada orang tua adalah tidak menagih utang atau kewajiban yang menjadi kewajiban eh, eh, ya menagih utang gitu aja bilhak yaitu eh, kewajiban Allah alaihima yang menjadi kewajiban keduanya lil walad dan itu merupakan hak anak. Ma ada kecuali satu hal, boleh nagih pada bapak, yaitu nafkah yang wajib yang menjadi kewajiban bapak. Nih, maka boleh anak untuk menagihnya. Maka falil walid, falil walad maka boleh bagi anak untuk menagih ya, utang nafkah yang belum dibayarkan oleh bapaknya. Lidaruah karena kondisi darurat untuk menjaga nyawa jika anak ini memang tidak mampu kerja dan karena sabda Nabi saw kepada Hindun ambil apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan kadar yang layak kemudian hadiah itu menghilangkan kedengkian dan mendatangkan rasa cinta berdasarkan sabda Nabi saw Alaihi Wasallam tahadu tidaklah kalian saling memberi hadiah fa'inal hadayatul ribu wahara sadri karena hadiah itu menghilangkan kedengkian yang ada di hati. Walayambari rotul hadiah wa in tidak sepatutnya menolak pemberian meskipun itu remeh dan sedikit. Dianjurkan untuk menerima hadiah orang yang memberi hadiah. Kemudian hal yang dianjurkan yang lain adalah dianjurkan untuk membalas hadiah orang yang memberi hadiah berdasarkan uh, keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau itu menerima hadiah dan <coughs> membalasnya <coughs> dan membalas hadiah dengan hadiah itu ada di antara mahasinidin satu syariat yang indah dalam agama ini dan di antara makarimi akhlak mulia siam artinya akhlak Ya, maka dengan demikian kita uh, telah menyelesaikan bab hibah dan atiyah. Uh, ini berarti kita telah selesaikan rangkaian eh, bab-bab uh, di bidang muamalah maliyah dari bab jual beli dan seterusnya. Kemudian kita berpindah ke kitabul jihad. Ya, nanti setelah kitabul jihad kita ke kitabul hajj, haji. Setelah itu nanti terakhir kitab tebab mawaris. Ya, babun fi ahkamil jihad fi sabilillah, bab hukum-hukum seputar jihad di jalan Allah. Maka Allah syariatkan jihad di jalan Allah li'ila'i kalimatihi untuk meninggikan firmannya dan untuk menolong agamanya. Wadahri Dahri maknanya qada Allah menghancurkan a'daihi musuh-musuhnya. Demikian juga Allah syariatkan jihad ibtilaan sebagai ujian wa ikhtibaran dan ujian di antara para hambanya orang-orang yang beriman mau berangkat jihad ataukah tidak. Wadzalika hal itu walau walau Allahu seandainya Allah berkehendak lantas minhum niscaya Allah bisa menolong mereka dengan eh, eh, dengan keputusannya dengan ketetapannya tanpa perlu syariat jihad walakin liyabluwa ba'dukum walakin liyabluwa bi ba'din akan tapi Allah syariatkan jihad supaya menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Waladina kutilu fisabilillah dan siapa saja orang yang terbunuh jalan Allah maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalnya. Allah akan berikan hidayah pada mereka dan Allah akan memperbaiki keadaan mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka dalam surga yang telah Allah kenalkan kepada mereka. Dan dia di jalan Allah lahul ahamiyatul azimah memiliki urgensi yang besar dalam Islam. Karena dia adalah puncaknya Islam dan dia adalah min afdalil ibadat termasuk ibadah yang paling utama. Sebagian ulama sampai-sampai sebagian ulama menilai jihad adalah rukun Islam yang keenam. Wal jihad fisabilillah dan jihad fisabilillah adalah masru'un satu hal yang disyariatkan berdasarkan al Quran, sunnah dan ijma. Dalil Al-Quran firman Allah Ta'ala diwajibkan atas kalian perang. Demikian juga perbuatan Nabi Alaihi Wasallam dan perintah Nabi. Dan sabda Nabi Alaihi Wasallam siapa yang meninggal dunia dan dia belum pernah perang, dan dia belum pernah berniat di dalam hatinya untuk berperang di jalan Allah maka mata ala subatim min nifaqin maka dia mati dalam di atas salah satu cabang kemunafikan maka wajib bagi kaum muslimin minimal eh, bertekad dan berniat untuk berperang di jalan Allah jika memungkinkan baginya perang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan perang yang dijumpai adalah memang betul-betul perang di jalan Allah. Dan jihad adalah masdar dari jahada itu artinya roh bersungguh-sungguh dalam memerangi musuh secara syariat atau tepatnya secara istilah di istilah fikih itu jika disebut jihad atau kitabul jihad artinya adalah kita lul kufar adalah memerangi orang kafir ini makna sempit untuk jihad Wa yutlaq al-jihad alal a'amma minal qital. Dan yutlaq digunakan kata-kata jihad alal a'amma untuk makna yang lebih luas. Minal qital lebih dari sekedar perang. Sehingga bisa kita simpulkan jihad punya dua makna, makna luas dan makna sempit. Makna sempit itulah makna jihad untuk kitabul jihad, Abu Babul jihad di kitab-kitab fikih. Sedangkan jihad dalam makna luas maka itu sebagaimana kata Ibnu Qayyim wa jinsul jihad fardu ainin secara umum secara general jihad hukumnya fardu ain boleh jadi dengan hati dengan lidah dengan au bil wa imma bil mal atau dengan harta atau dengan tangan maka wajib atas setiap muslim untuk berjihad dengan salah satu dari bentuk jihad ini Intah sekian kutipan perkataan Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Wa itlaq dan digunakan jihad aidan juga ala mujahadatin nafsi dalam bentuk berjihad melawan diri sendiri, melawan setan dan melawan orang fasik. Inilah jihad dalam makna yang luas. Dan kemudian dikutip ada empat jenis jihad dan ini asalnya adalah perkataan Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Ini asalnya adalah perkataan Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Maka jihad dalam makna yang luas itu mencakup empat jenis jihad. Jihad melawan diri sendiri, jihad melawan setan, jihad melawan orang kafir, dan jihad melawan orang fasik ahli maksiat. Yang pertama, jihad melawan diri sendiri, yaitu melawan diri sendiri untuk belajar masalah agama. Untuk belajar masalah agama mengamalkannya kemudian mengajarkannya artinya mengamalkan isi surat al-asr maka mengamalkan surat an-nasr itu perlu jihad perlu jihad dimulai dari jihad belajar karena belajar perlu jihad perlu kesungguhan untuk melawan diri sendiri ya, karena dia harus kalau orang yang tidak nggak mau jihad ya, ya, tentu tidak akan berhasil belajar datang namun ngantuk. Nah, kenapa? Enggak jihad. Perlu jihad melawan kantuk. Ya. Perlu jihad untuk melawan tidur. Ya. Perlu jihad untuk melawan eh, godaan-godaan uh, pikiran, godaan untuk buka-buka Facebook dan yang lainnya karena datangnya sambil bawa HP. Ya. Ya, maka itu perlu jihad, ya, perlu bersungguh-sungguh melawan itu semua ya, jihad untuk supaya duduk anteng ya. kalau ndak pantatnya panas sekali ya. Ya, maka itu semua butuh jihad jihad untuk menghafal yang perlu dihafal menulis untuk menulis yang perlu ditulis ya. maka ini semua butuh jihad maka jihad yang pertama adalah ta'allum jihad untuk belajar ya, jihad melawan diri sendiri itu yang pertama adalah jihad untuk belajar serius jadi orang yang belajar dan tidak main-main dalam belajar kemudian jihad yang kedua jihad melawan setan ya, maka bentuknya ala daf'i mayati minas subuhat melawan apa yang didatangkan oleh setan berupa subuhat pamayuzayinu minasyahawat dan berbagai dan godaan syahwat yang dinampakkan indah di hadapan manusia artinya melawan subuhat dan syahwat dan melawan subuhat itu dengan ilmu dan melawan syahwat itu dengan sabar dan jihad melawan orang kafir dengan tangan ya, dengan harta dengan lisan demikian juga lisan tulisan bikin bikin buku bantahan terhadap propaganda orang kafir wal qalbi demikian juga dengan hati dan jihad melawan orang fasik dan ahli maksiat maka itu sama dengan mengubah kemungkaran yang Nabi sampaikan falyughayyirhu bi yadihi fa lam yastati fa bi lisanihi fa lam yastati fa bi qalbihi wadzalika at'aful iman maka dengan tangan jika tidak mampu dengan lisan jika tidak mampu dengan hati hasabat tamakun sesuai dengan kemampuan ya, kemampuan dari derajat-derajat pengingkaran kemungkaran itu jihad dalam makna yang luas mencakup empat jenis jihad jihad dalam makna yang sempit adalah jihad melawan perang terhadap menghadapi orang kafir dan jihad hukumnya fardu kifayah jika telah dilaksanakan oleh orang yang dalam jumlah yang mencukupi, sakotal wujub anil baqin, maka gugurlah hukum wajib dari yang lain. Sehingga jadilah hukum jihad fi hakim untuk orang tersebut adalah sunnah. Dan untuk jihad yang hukumnya sunnah itu termasuk afdalu mutatawwa'in bihi, amal sunnah yang paling utama. Ini keutamanya sangat besar, penusus dan dalil yang berisi perintah untuk berjihad dan motivasi untuk jihad dari Quran dan Sunnah sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Taala, Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman Allah beli diri mereka dan harta mereka Allah tukar dengan surga Transaksinya mereka berperan di jalan Allah Lalu mereka membunuh atau dibunuh dan alaihi satu janji uh, Wa alaihi atas Allah ya, haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Demikian satu hal yang uh, haqqan satu hal yang benar ada dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Waman aufa bi ahdihi minallahi dan siapakah yang lebih memenuhi janji dibandingkan Allah? Fastabsyiru bi bai'ikum maka adalah kalian bergembira dengan transaksi jual beli kalian Allah dibayak tumbih yang telah kalian lakukan wadzalika huwal fawzul azim dan itu adalah keberuntungan yang besar dan ada beberapa kondisi di mana dalam kondisi tersebut jihad hukumnya fardu ain itu dalam empat keadaan yang pertama jika telah hadir di medan perang maka wajib untuk berperang tidak boleh berpaling ke belakang maka eh, jika kecamuk perang telah terjadi maka jihad hukumnya fardu ain. Yang kedua, kemudian yang kedua ketika ya, musuh telah mengepung negerinya. Ya, karena dalam dua keadaan ini jihad adalah jihad dalam rangka membela diri, bukan jihad dalam rangka tolak menyerang. Maka seandainya dia meninggalkannya, maka orang-orang kafir akan menguasai kehormatan kaum muslimin. Yang ketiga, jika kaum muslimin membutuhkannya dalam peperangan wal eh, wal mudafa'ah dan dalam pembelaan itu manakala ada alat-alat yang tidak bisa dioperasikan kecuali oleh si A maka A wajib fardu ain berangkat jihad karena yang lain nggak bisa mengoperasikannya kemudian yang keempat jika diminta berangkat disuruh berangkat oleh penguasa sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idastungfirtum fangfiru jika kalian diminta untuk berangkat perang maka berangkatlah Allah taala berfirman dalil uh, jihad itu fardu ain di poin yang pertama Ita lakitum fi'atan fathbutu Jika kalian berjumpa dengan sekelompok Yaitu sekelompok orang kafir Yaitu berjumpa di medan perang Fathbutu sabarlah, tegarlah Sabar dan tegarlah, jangan kabur. Maka wajib untuk perang. Kemudian dalil tentang wajibnya yang nomor empat firman Allah Taala Kenapa kalian jika disampaikan pada kalian berangkatlah di jalan Allah itsaqaltum ilal art Kalian berat. Kalian merasa berat tertahan di bumi. Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala mengatakan Jihad itu ada yang dengan tangan, ada yang dengan hati, ada dalam berupa dakwah dan hujah, penjelasan dan pendapat. Jihad ada dalam bentuk tadbir, pengaturan strategi, wasinaah dan keterampilan menggunakan alat ini dan itu. Wajib maka wajib jihad biroyati mayumkin dengan maksimal yang mungkin dilakukan. Wajib dan wajib alal qadah orang-orang yang tidak berangkat jihad eh, liudrin karena udur wajib untuk ayukhalifu menggantikan al-ghuzah orang-orang yang berangkat perang untuk membantu keluarga yang berangkat perang dan ngurusi harta orang-orang yang berangkat perang maka yang punya udur sehingga tidak berangkat karena karena karena kekurangan fisik atau yang lain maka wajib ya, membantu keluarga mujahidin ya, yang ditinggal pergi oleh suami mereka atau ayah mereka. Kemudian wajib atas imam para eh, penguasa ya, untuk mengontrol tentara dan Mesir ketika berjalan menuju jihad dan melarang orang-orang yang tidak layak untuk ikut perang min rijalin dari orang-orang ataupun kuda atau kendaraan yang tidak layak dibawa perang dan semacam itu maka adalah dia larang al mukhadil orang yang gembosi Allah di an-nasa anil qital yang gembosi manusia untuk tidak berperang dan membuat manusia zuhud ya, benci untuk perang maka orang-orang yang dinilai penggembos ya, jangan diperbolehkan berangkat nanti merusak barisan demikian juga dia halangi murjif siapa itu murjif alladzi yukhawifu al-ghuzah yang nakut-nakuti orang yang berangkat perang. Wa yamna man yusarifu al-akhbar ilal a'da. Dia cegah orang-orang yang akan memasukkan berita kepada musuh mata-mata yang akan membocorkan berita kepada musuh. Demikian juga orang yang yuki al-fitnah membuat kerusuhan di antara sesama mujahidin. Dan daklah penguasa kepala negara Yu'amir mengangkat alal ghuza untuk memimpin orang-orang yang berangkat perang adalah diangkat amiran seorang pemimpin yaitu panglima perang yang akan memimpin Yesusu memimpin al jaisa tentara dengan siasah syariah siasah dari kata-kata sasa Yesusu dan wajib atas pasukan untuk mentaati panglima perangnya dalam kebaikan memberikan nasihat pada panglima perang dan bersabar bersamanya menimbang firman Allah Ta'ala baik orang-orang yang beriman ta'ala kalian pada Allah ta'ala kepada Rasul dan ulil amri kalian termasuk diantaranya adalah panglima perang kalian ya, demikian yang